Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallifu rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi wa bi asrarihi fit tarain amin Rabbana iftah بيننا وبين قومنا بالحق bil خير الفاتحين. anta khairul fatihin amma ba'du Ngelajengaken pengaosan ingkang sampun kalampah mengenai rukun rukun ibun salat. Kalau wingi sampun kita bahas mengenai rukun ibun salat ingkang dumugi maos Fatihah. Qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Maos Fatihah Gih termasuk maus bismillah engkang bismillah kolowau ayat daripada Al-Qur'an eh daripada Al-Fatihah. Nek dumugi bab masalah menikah gih khilaf gih para ulama. Nek kados ulama sing derek pengendapatipun Imam Maliki bismillah niku gih tetap wajib tapi sunnah dipun lirehaken renggene maos. Tapi nek menurut madhab Syafi'iyah sunnah diwaos banter. Lho kapan? Ya mestine pada waktu salat sing disunahke jahroh, disunahke banter. Contohnya maghrib, isya, subuh, ngoten niku bismillah nek cara madhab Syafi'i disunahke banter. Selanjutnya Selajengipun warruku'u wat tuma'ninatu fihi. lantu lan eng ing dalem Ini Niki di kedah panjang dengan nangan nangan. Ruko niku dilaksanakan setelah kita wajib membaca Fatihah Lho setelah Fatihah nanti ndak baca apa-apa Pak. Ini ku ngomong ke sunnah mengke. Niki ngomong ke bab wajib, bab rukun-rukunipun. Artosipun umpama kok namung sing dilaksanakno rukun-rukun niki tok, sunahe mboten niku sah hukume. Bermaca Fatihah waladdallin amin langsung Allahu akbar sah. Jadi umpami mboten niku eh, surat-suratan niku namung kesu kesunahan. Nah setelah berdiri membaca bismillah, eh fatihah tadi, lalu rukuk. Bagaimana keadaan rukuk yang sebenarnya? Rukuk ada beberapa pengertian. Yang pertama dikatakan aqallur rukuk, batas minimum. Wonten sing akmalur rukuk, batas maksimal. Nah niki mestine nek wis ke man minimum sama maksimum ojo kurang songko minimal aja lebih songko maksimal mestinya gitu ya apalagi nanti kalau berhubungan terhadap tumak ninah tumak ninah yang di dalam ruko itu intini pun nopo mandek jegrek pada posisi dia melaksanakan ruko itu tadi Kok umpama wis dalam keadaan rukuk jane wis pas, kok ditambahi sehingga masa untuk tumak ninah tidak berjalan hanya untuk nambah ke rukuke supaya ndengking banget nah, malah ndadekke tumak ninahe kacau. Maka dikatakan di sini wa ammal wa ammal eh napa nyun bahasanipun nyon ngapunten summa aqallu tumanina ayasbira hatta tastaqirra a'dha'uhu fi hayatir ruku'i wa yanfasilu huwiyuhu an raf'ihi falau wasala ila haddir ruku' wa zada fil huwiyyi thumma irtafa'a wal harakat muttasilah lam tahsul at Ngerti ngeten maksudipun paling sedikit-sedikit minat tumakninah itu manakala eh tumakninah ibun niki kula ngomongke tumakninah supaya mungkin nek bahang bahas minimal dan maksimalnya ruku itu bisa mencapai ruku ya sah, tumak nina ya sah. Karena pelaksanaan ruku itu ngelakoni dua-duanya rukun tadi. Rukun pertama rukuknya itu sendiri, rukun kedua tumak ninahnya. Lah, bahas tumak ninah riyan niki mangke panjenengan kondisi ini harus dimasukkan ketika ruko. Apa itu? <clears throat> sedikit-sedikitnya tumak ninah itu kira-kira mandek sedelok sampai bener-bener gautone anggota tubuh yang di, yang pada pak waktu itu melaksanakan rukuk itu benar-benar tetap dalam tingkah rukuknya mandek se jegrek jadi pada waktu nanti kita sudah paham rukuk itu apa lalu ajekne nih niku kondisi seperti itu mandek sik ojo sampai diubah no melih nah sampai sampai no melih bentuk ngubah no, sing kadang dilalekake sing kadang rumangsane ngene kuki iki wis tumakninah ning jane malah mboten tumakninah ini dicontohkan di sini falau wasala ila haddir ruku ono wong wis ruku wis bener Ya, wis bener. Nanti kita bahas ruku'e. Gampangane wis bener ruku'e. Tapi dia menambahkan zada fil huwi. Setelah wis pas, ke gegerejane wis jejeg, wonge malah saking nikmate ruku akhirnya nambahi mangisor set rodok dintul-ntul ngeten iki, dintul. Lalu fil huwi sumartafa. Wonge ketika maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sing jane pada kondisi mandek jegrek itu malah digawe ngentulno awake sangka nikmate ring rukuk tadi mengisor set mengisor mantun niku sebab subhana rabbiyal azimi wis rumangsa wis ping telu langsung disendalno munggah sami Allah liman lah sedangkan tingkah mudun al huwi tadi tingkah mudune awak karena taladzud dengan sujudnya Sebab saking semangatnya yang sujud terus mengisor sendiut ngono ambek mikir utangnya akeh sendiut dadi itu dok kabutan <laughs> mengisor sendiut sendiut mudeng lah orang mudeng mana? Ya, <laughs> sendiut di bahasa internasional sendiut sendiut lah terus munggah set mboten wonten invisalnya tidak ada pedote niku malah mboten sah rukuke lah terus pripun? Maka kondisi tumak ninah itu harus benar-benar masuk bebarengan dengan apa yang dinamakan ruku. Jadi ruku e pas, setelah pas di Anda benar-benar nanti sudah menguasai metode rukuknya itu sudah pas, mandek sih. Because dari subhanallah. Sekedar mengucapkan subhanallah. ikut tak weh. Badhe niku lagi sami Allah. Eh. Mungkin ada ada pengertian yang yang semestinya rotok hati hati meleh. Duduk setelah khutbah pertama. Ini ngomong noliyane ini supaya jadi iso bedake duduk setelah khutbah pertama untuk menuju ke khutbah kedua ini rukun khutbah duduknya itu tidak boleh sekedar seperti duduk itu ninahnya wong salat kudu zada qalilan kudu nambah sithik jadi umpamanya sampean berkhutbah pertama semoga kita diberikan kekuatan apa oleh Allah kemampuan untuk berbuat baik lampung terus nyut lungguh itu kok lungguhe sampean kok agar mak nyut biqadri subhanallah ngadek, niku khutbah ya betul sah Nah, terus kudu dibedakno mandeke salat dalam kondisi tumakninah pada kondisi kaya contohnya khotbah niku. Mangkane wong dewa wong desa ana eh, wong Jawa iki Di tengah-tengah antara khotbah dua itu kan disunahno ndonga sebab niku maqamul istijabah. Ya mestine sampean ngi kesempatan kalau wong sing teko. Supaya ya gelem melo maca dungo. Ya minimum kira-kira ndonga -kira paling cekak apa tah robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku sing durung dibojo biasanya ditambahi sithik wa qina adzabannar landang cepet iso nglamar landang cepet larang ana tambahane. <laughs> Jadi barulah kayak des ngade. Nah, maka wong Jawa njawani. pun kadang di nek nek nang Jawa rituale nek khotbah dipun tambahi. Nah, kadang dimasalahke, "Wono oh, ono, eh. lho ora ono ono." Isine iku nek tengah-tengah khutbah itu di isi tentang doa. Dan ini pun disaini kadang solawat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalali wajhika wa anza bijalali an haramika wa sak terus napa niku bijalalika wa zaini ibadat ibadati nah, apa niku kula kok ora patek isa apal masalahe ora kulino dadi bilal Biasanya ya seger ngantuk nok ngarepane. Nah, biasanya pun luwih penak nih sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya iku minimum ngain ngain apa? Tujuane iku ngerem supaya imame iku aja nedut ngono langsung ngadeg aja. Supaya ana entul-entulane sedelok mandek sedelok. Begitu pula kondisi seorang rukuk seperti ini. Ketika rukuk sampean tidak bareng karo tumak nina, mboten salah. Sebab tumak nina niku termasuk rukun. Nah, lalu rukuknya sendiri gimana? Tadi dikatakan rukuk itu ada yang batas minimum, akol rukuk ada batas maksimal. Paling sedikit-sedikitnya rukuk ayyan haniyal gadir al mu'tadilil ilqah hatta tablugha rahatah rukbatayhi paling sedikit-sedikitnya ruko itu manakala orang yang mampu untuk inhina merekungkung orang yang mampu untuk merekungkung kenapa dikatakan mampu yo ya, sebab wonten tiang sing wis sepuh banget nih kok pun gulune gegere pun betul saged diubah nomele nah, nah, bahasa bahasa pun namine al bungku nah, ya yang ini tok ini malah ditambahi wis ra iso, mamak klotak ngono malah dadi ra kepenak. Ya wis kanggone sing mampu batas minimum ruko adalah untuk orang yang mampu melakukan inhina tadi merekungkung, maka dia harus merekungkung sampai napa? Hatta tablugha rahatah rukbatahi. Epe-epe iki gampangane sampai menyentuh dengkul. Boh, piye carane? mungkin tak nasi dek. Jadi akal ruku itu yang penting hatta tablughu rahata rukbadaihi. Yakni lau arada dalika biduni ikhraji rukbadaihi. Andaikan memang dia menginginkan. Andaikan memang dia ingin mengingin menginginkan. Umpama mboten nggih mboten napa-napa. Ning pada kondisi umpomo menginginkan nyekel ke epek-epek renggene dengkul itu tekan. Tanpa dengkule sing ditokke, tanpa dengkule sing ditekokke mboten. Bener-bener itu nyampe dengan kondisi kaki itu tegak berdiri. Kita contohno nggih, tak contohno. Ki sing sing melu ngaji nok kene ya oleh bonus, sing rungokno radio ya ya nek anu mrene nanti supaya weruh. Ning kula Beijing kon praktekno meneh ya mungkin wis ora wayahe kan ngoten. Ya mumet. Niki kula contohno akal ruku. Tadi dikatakan al-qadir, saya mampu untuk inhina. Inhina ini merengkung seperti ini. Ya, inhina. Atau dan disyarat apa? Yang disyaratkan untuk inhina ini al-qadir wal mu'tadilil hilqa. Ingin yang dan tak tambahi. Yang tadi disyaratkan supaya niki masuk disyaratkan harus rukuknya itu merkungkung itu untuk orang yang mampu dan muktadilil hilqah. Maksudnya nampak Mejono kedadiane. Artosipun pada kondisi ngaji duduk <laughs> pada kondisi nyon ngapunten nggih supaya masuk teng kene rekaman. Pada kondisi memang tubuhnya itu seperti manusia lumrahnya. Ora sing tangane keduawan ya ora, ora sing tangane kecekuken ngene kaya pinguin, iki ya ora. Maksudnya, memang benar-benar mau tadil hilkoh. Ish, ngampun tene mawon contohnya, pulau yang bagus niki lain. Niki pulau contoh nong Enten, Tangan pulau niki mau tadil hilkoh. Oh, nih bu. Nah, mesti dua kali. Gitu nonton. Nek kerjawan mesti ini jangan nunggu juli meneh. Nah, itu yang dari konco sih model ini hati-hati gitu. Panjang tak. Eh muktadil hilqah, muktadil hilqah yus ya, ngene iku langsung dawane padha, bodoh. Tuh ya ora kecikoken. Lah wis saya mampu dan muktadil hilqah, maka disyaratkan sedikit-sedikitnya ruku adalah inhina. Tapi pada kondisi minimum ini minimum rukbata apa? Dengkul saya ini bisa saya pegang dengan andekan saya inginkan. Andekan saya menginginkan maka ini kan iso. Iso Bisa. Ini ini, ini balu akor ruku, akmalu ruku nanti. Nah, ini akol rukunya seperti ini. Jadi sing pokok asal iki apa-apa iso nyekel dengkul, tapi bukan berarti dengkulnya penting iso dicekel terus dingenekno. Wah, Lha tak contohno kok. Kadang kan ana sing rasa-rasa subuh. Iki nenek ono wong salat ngene iki ono. Allah. Aku ya mengisar, mengisor. Niku balu akor ruku. Jadi prakteknya pak prakteknya pokoknya yang menjadi batas minimum ruku adalah di mana kondisi epek-epek tangan itu umpama dikersake bisa nyenggol renggone dengkul yang dengkul itu benar-benar lurus tegak berdiri itu balu akal ruku. Gimana kalau akmal ruku? Sing lebih sempurna. Dan ini batas maksimum. Nek mbok tambahi malah ora pas. ya nek kurang wau, kurang sangka wau niku mboten pas. Niku durung ruku. Sebab ruku niku syarat kok umpama durung ruku pamane tadi kan syaratnya harus gini. Kok umpamane ruku pakai ngene tok. Kira-kira nek dijokok ini kan udah tekan. Kira-kira nek dengan anak tekan, kok lagi ngene iki? Sang Allah Maha. Niku mboten dianggap rukuk, mboten sah salate. Lah nek dengkeken Pak, lah al dengkek yo ya layak diru jenenge. Nek wong dengkeken berarti ora mampu. Ning kadang ku ya nek salati penyakite ketok kabeh. Mancak wong sing aku dengkekno dinikahno lah langsung ngadeg ngene. Yes. Sampeyan enjing-enjing badhe dinikahno niku tiyang estri wayu ning syaratnya jenengan kedah gagah. Oh nggih siap ngono. <laughs> Ini nenek bab salat, waduh kula dengkeken de. orang ngerti wong nek salat tenanan besok bakal oleh widoda. Wah, wayu wis masalah. jebule ya mbekan menggos-menggos nek nah, nah, nah, munggah mudut, munggah mudut Jane ana sing takon latihan ngono dadi iso tak garap ngono. <laughs> Ngoten. Ngoten niku kegeringan sampe. Akmalur ruku lebih sempurna. <laughs> lebih sempurna sempurnanya ruku gimana? Ayan hania bihaisu yastawi dhahrah eh dhahruh wa unuquh wa yamudduhuma kassafihah. Ngeten batas maksimal ruko adalah manakala wong niku ing dalam inhinaknya merekungkunge wau yastawi wohru wa unuku gulune lan gegere pada kondisi sing roto Yai kula Yai Makmun dulu pernah bercerita ketika beliau belajar mondok dulu nek dipraktekon mraktekno napa ruko niku bentuke carane pripun? Pak Yaine niku ngasto pentung. Mangke tiang-tiang sing dilatih rukuk niku mau gegere kono dingai bal. Diselai bal niku kedah kados sofah kaya dene papan niku ndlondong ndlonjor. Lempeng-peng. Niku nek ana wong kok bal bal tadi bola tadi kok ngantek tiba niku digebuk gegere buwok ngono modele. Dalam rangka biasa Biasake bener ing dalam ibadah. Jadi sakit dibayangke nggih. Nek wau akal rokok, sithik sidik rokok itu gampangane manakala orang ing dalam umpama epek-epeke niku didelehno tekan dengkul iku tekan. Wes, ning nek akmalur rukuk setelah tek, nyekel tekuk napa nyekel tekuk apa? nggih, lutut Ini Niki kondisine ngene, mulai saka dhuwur ngene. Gulune karo gegere jejeg kaya-kaya papan. Wayun yunsibu saqaihi. Sing nomor loro syarat rukuk sing sempurna niku kentole niki. Wentisnya ini, sakunnya ini, wentis ngerti lah, kentol iki kentol. Kentol mudeng lah, gue gelar mudeng. Soalnya lagi yos ya, ngadepi wong rodok primitif-primitif. <laughs> Jadi kentole di jejet-jet. Terus wayak huduruk bataihi bikafaihi. Setelah kentole jejeg epe-epe ni epe-epe niki dipun apa? Dipun temkelno nok nggone dengkule hen yufarriku asabi'ahu setelah pun kecekel nok gone dengkule drijine dipun beberke ngeten mboten dingenekno Jadi umpama niki dengkul mboten kok dicekel ngene mboten tapi al jeberu apa iki jenenge beber beber wis pokoke ngono lah Nah niku yufariku mangke tak kan praktek tenan iki. Engko nek tak ngai aku kok merusut pambleng. Yuwaj terus yufariku asabi'ahu wa yuwajjihuhuma nahwal kiblah ja'at as-sunnah. diarahakan Diarahaken padane kiblat ngene maksudnya. Jadi ki dengkul dicekel karo epek-epek. Lah epek ini ki jeber ngeten niki seolah-olah mengarah mengarah kepada arah arah kiblat. Jadi nuju meronon Ning dengan kondisi dicekel kayak ini. Ora kok ngarah teng kiblat dong ini ini ora. Cekel ini dengan kondisi niki lah, Iki iki koyo koyo madepe meronon niki. Lah mangke tak praktek no, mangke sakit tibun, wow sarang sarang Halo halo. Tak praktek praktekno. Ngeten ya. Niki ngadeg sik sakoi ini amis saya kalau tak ketokno sing putih nih amis saya yang putih. Niki ini ngene. Jejeg. Ada ngene. Jejeg. Setelah jejeg kondisinya iki nyekel. Neng ditambahi gegere karo iki kudu ketok lempeng. jadi ning ini ini nah, ki lempeng niki. Ngandel wae wong aku ki wis mondok pirang-pirang tahun ya wis dilatih. Ngene. Niki nek ditambahi malah mboten pas. Itu mboten pas. Atau malah tadi yang dikatakan tidak masuk tumak ninahnya gimana? Ini contohnya. Kami Allah. Pak Suwi itu langsung munggah ki nambahi mudul itu langsung set munggah bidunil infisol tanpa ada mandek sedikit pun ini aku gagal paham gak? bon ditambahkan tadi itu tadi kesimpulan tentang napa sempurna-sempurnanya ruko adalah merekungkung yang sekiranya geger sama gulu itu lempeng seperti ada sahifah tadi seperti sofihah tadi seperti papan tadi lalu deng napa kentole niki kakeknya itu berdiri tegak dan tangane empek-empek niki nyekel gone deng dengkul dengan cara dibeberke ngeten niku carane lah turuk yang sempurna ketahuilah Orang bisa-bisanya kalau orang mengatakan kenapa kok harus sesulit itu? kaifiyah yang seperti ini andaikan dilakukan benar, maka orang itu akan bisa mendapat manfaatnya sholat lebih atau lebih napa lebih banyak daripada tidak sesempurna tadi. Niku jenengan bayangaken piyambak. Mangke sepi jenengan bayangno, rukuk niku nek sing akmal tadi niku kondisine awak niku nggih nisbate awak sing kaku-kaku niku dadi lentur niku saestu niku nembih-nembih cara hitungane bab dhahir mawon durung urusane bab liya-liyane lah saya ingatkan di dalam rukuk tadi harus bersamaan dengan tumak nina. Jadi tumak nina niku mandek, jegrek. Anda memilih di antara dua tadi. Akmal apa lu? yang paling sedikit-sedikitnya ruko apa yang paling sempurna-sempurnanya ruko. Andai kan Anda yang menginginkan yang akmal ruko karena mampu, maka pada kondisi sudah akmal tadi mandek dek sedilu dari subhanallah baru lagi berdiri. Atau kalau Anda memilih yang akol ruko yang sedikit-sedikitnya ruko, ambil yang seperti itu mandek sedilu dek baru berdiri. Paham gak? wal i'tidal wa tuma'ninatu fihi lan i'tidal i'tidal niku gampangane ngadeg jejeg maneh setelah ru rukuk dan tambahe dan tumakninah juga di dalam ngadeg kadang orang niku ngadeke ya durung sampai sempurna durung sampai ngadeg wis lagek bar sangka rukuk niku gur gurnango ngadeg sithik kira-kira gegere ya jeh durung lempeng wis langsung lus langsung sujud tanpa ada tumaknina niku mboten sah. Lalu ada orang yang mengenalkan tentang konsep sholat yang cepat umpamane. Taruhlah wong jengen manusa niku gadah istihad macem-macem, pilih-pilihane ya macem-macem. Ada yang di antara guru-guru kita ada yang sholatnya itu agak cepat dibandingkan yang lain. Beliau memiliki kata dasar Taruhlah salat itu piye supaya ing dalam salat itu bener-bener hanya qadhiyatus shalah saja, wis urusane bab salat tok weh. Niki nek kesuwen mengke malah grambyang mikire tekan dinti akhirnya ya pokoke apa iku sing penting maca apa yaiku kasih waktu yang untuk itu tok. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nek mangke sampean dawa-dawa ada berpendapat seperti itu. Di dawa-dawa mangke mikirannya tekan dinti suami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Walah malah engko tekanin dinti. Lah salat cepet to kaya napa sing penting satu. Mbah niku traweh kan kadang biasanya ngoten nggih. Nek traweh rada dicepetno sithik. Lah ngoten niku sing hati-hati, jangan karena cepet akhirnya mbubarno salate dhewe. Rukun tetap rukun. Ngadeg ya kudu ngadeg. Ketika ngajek dek tumak ninah di situ. Jangan sampai tidak. Di sini dikatakan ya. Wonten riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihai fi sahihihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summarfa' hatta ta'tadila qa'iman ketika mengajarkan solat kepada salah satu sahabat setelah engkau ruko berdirilah sampai benar-benar jejak dalam kamu berdiri tadi. Nah niku hadise jane sing pengin pun kula terangaken niku. Lah thumma ya itidalul wajib an ya'uda ba'da ruku'ihi ilal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku' sawaun sallaha qa'iman au qa'idan. Oh ya, tadi saya lupa, maaf. Saya kembali kepada urusan rukuk dulu. Bagaimana Pak kalau rukuknya orang yang sholatnya duduk? Kalau rukuk bagi orang yang sholatnya duduk, ada juga aqallu ruku'ihi, ada juga akmalu ruku'ihi. Ada yang batas minimum, jadi umpama wong sholat karo duduk, batas minimnya itu kapan? ayyanhaniya qadru ma yuhadhi wajhah ma wara'a rukbataihi. Batas minimum rukuknya wong sing salate lungguh adalah di mana ketika dia merekungkung, nggih, merekungkung ndilukno geger, itu kira-kira wajahnya ini nganceri dateng napa mawara aruk bataihi napa belakang dengkulnya nggih aruk arubbataihi minal ardi belakang dengkulnya minal ardi dari bumi berarti belakangnya ya kira-kira ya belakangnya dari bumi ya berikilah jadi umpamanya jenengan lungguh lungguh ngeten niki berdirinya kan begini rukuknya niku ngeten niki jadi sing dimaksud dikatakan wajah niku niki nganceri dateng niki. Niki lah njobone dengkul niki kira-kira ngoten mawon. Jadi ngoten. Yo ya, aja ngene banget. Iki sami Allah ngeten ngeti. Jadi rodok ndiluk. Nanti kalau di pesawat nek pas sholat li hurmatil waktu karena memang tidak ada wudhu, tidak ada tayamum, solatnya nak dua kursi. Yo nah, ya ngoten niku carane. Ini mungkin nak sujud otok. Ya nak ngarepe kok kira-kira kok sudah ada ganjalannya berupa berupa apa? Kursi. Ya, niki aja kok nyalahno ngarepe oh nong didelok ngono lagi nih ngono aja ngono ya. Ya pas solat nih kebayo ya? karena karena biqadril imkan tadi ya nek rukuk nene nek sujud atau metel nanti. Al-Matlu is nah. Al-Matlu is os, oh, <laughs> apa wis pokoke ngono lah. Lah, lah nek sing paling sempurna pipun Ayyan hania bihaisu tuhadi jabhatah hmm, tuhadi jabhatuhu maudhi'a sujudihi. Lah sing paling sempurna nalika rukuk, nalika salate dengan duduk ini, duduk salate pas duduk gini rukuknya yang paling sempurna adalah wajahnya ini diperkungkungno sampai ngepasi karo nggon panggonan sing mengko digawe sujud. Nganteri. Kira-kira sampean nek sujud nok kene, Maman. Niku sampean sujude rukuke ngene. Maksud nggih? Dadi bathuknya ini al batu ini nganceri karo nggon panggonan sing kira-kira engko sampean gawe sujud kira-kira ora usah kok kene dibunderi ngono ora usah tak bunderi wah durung bunder ayo <laughs> ngerodok minimum gitu lah sekarang tumak Nina juga ada juga dalam keadaan berdiri bagaimana dalam keadaan duduk bagaimana maka pada urusan tumak Nina sama samane pripun sing jenenge tidak adalah kembalinya musolli dari keadaan ruko menuju kondisi pada waktu dia nganceri duduk. Eh, kok nganceri duduk? Pada waktu dia berdiri sebelum ruko. Jadi wong umpama berdiri sebelum ruko berarti membaca Fatih. hati kan keadaannya berdiri. Maka kondisi ini tumak nina eh apa jenis? iktidal adalah yo ya wonge ya rukuk bariku ngelakoni sedurungnya rukuk mau nopo Berdiri kenceng yo ya kenceng tenan. Betul betul. Jadi yang namanya i'tidal adalah kembalinya seorang musolli dari tingkah rukuknya menuju kepada tingkah sadurunge rukuk. Tingkah sadurunge rukuk ngadeg berarti dia harus berdiri tegak. Ojo sampai fresh salate sedil napa rada cepet nang napa durung sampai ngadeg jejeg wis langsung mlayu ngene itu pun jadi tambah itu maknina jadi nek wis ngadeg jegrek mandek kabeh aja tangan lagi je keluar klawe keluar klawe langsung langsung sujud niku mboten sah jegrek dari subhanallah apalagi ketika kita jegrek tadi mengutakan sami Allahu liman hamidah terus napa Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du diriwayatkan itu adalah salah satu sahabat nek mboten kelentuk sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau akan menuju ke masjid ada yang meriwayatkan itu adalah Sayyidina Ali tapi kula kok kemontan guru-guru kula riyen nek nyebutno niku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika mau ke masjid di situ beliau ngepasi mlampah ngoten ngajengi niku wonten tiyang sepuh lah sing jenenge wong Arab ngibadah salat niku disunahno bisakinah wal wiqor. Sangka omah niku kondisine wis ditata sik sakinah. Awake wis duwe sifat anteng dhisik. Maka dibiasakanlah selesai segala tugasnya. Walaupun untuk kondisi tertentu kita harus berusaha untuk menghindarkan sebuah urusan hanya untuk urusan sholat. Tapi kata Imam Ghazali, "Idza quddima 'alaikal 'asya wal 'isya fagaddimil 'asya." Kalau di, di, di, disuguhkan kepada kalian salat sik apa mangan sik, kalau Imam Ghazali ngajarno bab tasawuf niki, iki aja di aja ditabrakno karo syariat. Ya daripada salat ya apa mang salat karo mangan luweh apik mangan karo salat. Maksudnya piye? daripada sholat bayangke mangane akhirnya sholatnya konsentrasine mangan Aku nek wayahe salat krungu kucing, mbah, pucat, Gek-gek iki didisiki. Ki engko nek kucinge malah weruh lawae terus piye? Wah, pokoke salate akhirnya digawe super kilat eksekutif. Wah. Weng weng weng weng weng weng selam selam selam langsung der langsung jebule kucinge malah nok burinan makmuman ya Muhammad <laughs> niki bab tasawuf dadi artosipun bisakinah wal wiqar metu saka omah niku atine wis tentrem Nek nah, ya jangan menungsa ya coba kadang wis wayahe arep salat walah wis wong dodol wayahe ana wong tuku kek. Nah, coba wayahe wong adzan niku. Nggih napa kecuali selamatnya subuh-subuh wayahe wong turu. Wong turu iku wayah subuh ku nikmat nikmate turu. Sebab angine lagi wah ser. ser. Enak-enake. Engko dhuwur wayahe wong istirahat. Asar wayahe wong arep bergegas pulang saka kerja. Wis pokoke ora ana enake, makane ya memang dipaksa ning padha-padha maksa gimana hati kita merelakan untuk semuanya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Joko, Mas tadi duhur sholat dak? Wah orang anu dek. Tadi saya duhur masih sibuk kerja. Lah asar mas, ah, masih dalam perjalanan. Lah maghrib kecapean. Nah, ngisak keturun. Subuh kawanan lah ya babar kan. Bablas kabeh lima-limane niku. matahari grup wah mboten wonten. Wus khoyir khoyir. Wah subuh setengah papat. Wah, maksudnya iki ya wis nok masjid ngono lho. Jipuk sandal sing dek bengi kari. Boten ya mestine ya setengah papat ning masjid. Napa salat tahajud. Neng sayang zaman saat ini setengah papat ring masjid durung bukaan ayo. Ki masjide wong kono bangsa Sulawesi, Sulawesi rada dhuwur-dhuwur langit kono. Wis padha ndene wong zaman akhir niku. Ya pun sebaik-baiknya adalah ya yang menggunakan kesempatan hidup ini untuk kebaikan. Jadi dia teman ya, lah tadi Abu Bakar Siddiq Arab metu. Cukup-cukup wonten tiyang sepuh. Beliau berpikir menghormati orang tua ini. Rumangsane wong tua niki ya arep ning masjid, lakune alon-alon glending glending glending glending. Lah, sebabnya napa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasanipun nek alal makna nggih. Betapa gumun kene wong dimana ketika dia muda dia menghormati orang yang lebih tua karena apa? Karena Allah akan menyiapkan ketika dia nanti tua akan dimuliakan oleh orang-orang yang lebih muda sampeyan mlampah kok ana wong tuwa ya mlampahe didokok alon dhisik. Akhlak niku cara Rasulullah. cuma malah digalapi ngono wae ora permisi ora malah oh mlaku kaya lah ya, ya mlaku. Nek kira-kira mepet banget wis wektune wis kepepet banget ya permisi minimal, Mbah. Derek langkung Mbah kula tak ndhisik rumiyini nggih. Oh ya nang ora apa-apa nang. Lho niku masyaallah mbahe mikir Ya Allah, bocah kok apike ngono. Putukku arep tak nikah leh Neng sayang aku dhewe ya durung nikah lah ya moment. Nah akhirnya pun ditunggu, di daerah diderekaken ngantos dumugi masjid. Jebul-jebule tiang wau niku tiang Yahudi mboten tiang Islam. Akhirnya bablas oh alah jebule. Nah, di situ itu terjadi sebuah hal yang menghebohkan. Rukuknya Rasulullah lama sekali. Wakila ketika rukuk itu didelai sama napa astane malaikat Jibril seolah-olah ditahan. Bahasane ditahan. Supaya mboten ndang cepet sami Allah liman gampangannya durung Allahu Akbar dikala itu belum sami Allahu liman hamidah. Lah ketika Abu Bakar tekan masjid kok jebule jeh ruko. Lah wong sing ngumani ruko sama dengan ngumani satu rakaat. Lah di situ Abu Bakar Siddiq mengatakan Alhamdulillah. Lah Rasulullah lalu membaca doa Sami Allahu liman hamidah. Allah ah, mendengarkan orang yang mengucapkan alhamdulillah kepadanya. Yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahu liman hamida. Lah niku nek kesunahanipun nek cara Syafi'iyah jenengan nggih tetep umpama wonten tiyang sing dados napa jenenge? Niku lho sing nderekno imam. Nek imam macane alon terus diderekno kaya nek Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa namine? apa namanya ini? Bilal. Nah, jadi Bilale, dari Bilale imam itu ketika pas sami Allah liman hamidah nek cara Syafi'iyah ya tetep wonge ngucapno sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil samawati wal ardi. Ini cara Malikiyah, cara sanesipun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hmm, ana wedeli. Ku besok nek Mekah krungu. Aku pengen nane nak Mekah kok orang kerumun, Pak. Lah sampean melu solat pak orang Lah iku masalah solat kulo ini mboten teng masjid. Lah ya wis. tidak lalu wajib ayyauda ba'da ruku'ihi ilal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku' sawa'un sallaha qa'iman aw qa'idan. Mbah padha uga niku salat ngadeg napa lungguh, maka yang namanya iktidal adalah kembalinya seorang yang salat baru setelah itu wasujudu watumaninatu fihi. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan mengenai menika monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini wasdat, saya pernah melihat ada orang yang ruko itu epe-epenya menyentuh di bawah lutut, bawah anu dengkul itu. Lah itu bagaimana? Menyentuh bagian sini. Bawah di bawah ya, itu tadi yang namanya akmalur ruku ada akolur ruku. Nek lebih dari itu, genyun ngapunten pada kondisi yang lebih seperti tadi jane wis jejek kok ditambahi mengisor asal di situ masih ada tumaninah nggih Betul nopo-nopo, tapi itu sudah melebihi batasnya kesempurnaan ruko. Jadi ya ya jane ampun lah gitu saja. Tentang bagaimana sholatnya asal ya orang kebangetan. Jadi eh, kondisinya ya tetap merekungkung tapi merekungkungnya mungkin kan lebih mengisor. Ya tidak apa-apa, tapi kondisinya seperti itu wong di, sudah dikasih batas aknalunya Nek melebihi malah jadi buyar. Mangan apa ae ku nek kekeluwen ora apik, kasinen ora apik. Kenaan men ora apik kok. Lho kok iso, Pak? petagian petagihan dan masalah. Yang kedua, tadi dikatakan itidal posisi yang sempurna kan kembali. posisi sebelum seperti kembali sebelum ruko. Seperti sebelum ruko yaitu berdiri. Nah, itu posisi tangannya yang bagus apakah sedekat atau lurus ke bawah? Ya, oke. Okay. Gampangannya dan saya tadi menerangkan yang namanya ruko tam, lalu itidal. Itidal itu kembali kepada posisi sebelum ruko yaitu berdiri. Nah, terus tangannya gimana? Kalau pas berdiri kan sedekap gini kesunahannya. Maka di situ ada dua riwayat dalam madhab syafi'iyah. Yang pertama, ada yang mensunahkan tetap dalam keadaan sedekap. Ada yang mensunahkan untuk lurus tidak tidak sedekap ngeten niki. Nah, maka guru kami dulu Kiai Arifin Fanani memberikan kondisi tengah-tengah. Al kharij anil hilab mustahabbah. Tengah-tengah diambil kedua-duanya. Terus piye Pak? Berarti sing siji ngene sing siji blojor ngene ya, malah iku dadi apa iki? Sami Allah man hamida. <laughs> Kemana kaya janaka ngene. Alwe ngene. Ndak gitu. Umpama papat sing loro iku sedakep, sing siji mengisor. Mudeng. Umpama telu ya pilih, aja siji setengah. Sing loro mengisar sing siji nak dhuwur. Utawa mengisar kabeh ya niku pun pun para ulama khilaf wonten bidang menika. Ning yo ya ora usah gumun-gumune wong niku ki. Kula emotaken wong salat niku kanggo Gusti Allah. Sengalim-ngalime panjenengan kadang bacalah bahasa yang ada di kiwa tengene. Nah, Umumnya mengisar ya mengisar, mungkin awak dhewe wis wis dasar wong gumunan sampean atraksine ya aneh-aneh. Allahu akbar. Sami Allah liman hamida. Lah. Wong biasane ngene kan bingung lah. Lah monggo sanesipun. Nggih mboten nderekaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.